Indah ya Apa Eh, nah, nah ittiba pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan beliau pada khutbah-khutbah beliau dan hadis-hadis beliau mengawalinya dengan ujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alasan utama yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu amrin di la layu fihi bihamdillahi fa huwa aqta derajatnya apa? Hamzah tajidnya da'if Apa sebab kedaifannya? Nah, irsal. Sebab kedaifannya karena dia hadis yang mursal. Tain Dan di sana ada riwayat yang lain. Lain yubda'u Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ini derajatnya bagaimana Pak Mujahid? Derajatnya lebih dhaif lagi. Ya. Syadidul dha'af kenapa? Karena pada pada sanadnya ada seorang perawi siapa namanya? Hmm? Siapa? Ahmad bin Muhammad bin Imran al-Janati Baik Da'ifun jidda. Apa mana akta? Apa rupanya? Akta dalam hadis ini La yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa akta Terputus, maknanya terputus dari apa? Semua perkara penting yang tidak diawali dengan hamdalah maka dia terputus. Terputus apa ini maksudnya? Terputus dari keberkahan. Ma'lumun barokah. Walaupun hadisnya dari ikhwanillah tapi telah kita ketahui tadi di sana ada landasan yang lain yaitu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengawali khutbah-khutbah beliau dengan hamdalah. Alhamdulillah. Tapi Apa makna alhamdulillah? Apa oh, baik? Semua pujian. Karena al di sini disebut dalam istilah nahwu apa? Hamdalah al di sini apa? Lil istighraq. Alif lam lil istighraq untuk memiliki untuk menunjukkan makna yang mencakup semua bentuk pujian. Lillah Lafaz Allah disebut dengan lafzul jalalah Maknanya apa? Apa Ja'far? Ya, Allah merupakan nama yang paling mulia. Al-Ismul A'zam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Senantiasa kita memanggilnya, meminta kepadanya, Maknanya Allah maknanya al-mahfuz yang diibadai. Jadi Allah maknanya adalah zat yang diibadai sehingga wajib kita menjalankan peribadatan hanya kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Alladhi arsala rasulah mensifati Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu Dat yang telah mengutus rasulnya dan pengutusan rasul kepada manusia ini merupakan nikmat yang sangat agung ikhwanillah merupakan nikmat yang sangat agung karena dengannya manusia bisa mengetahui yang benar dari yang batin, bisa mengetahui yang terang dari kegelapan. Dengan diutusnya para rasul bisa beribadah dengan benar kepada penciptanya. Oleh karena itulah disebutkan di sini setelah lafaz alhamdulillah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi arsala rasulahu yang telah mengutus utusannya. Mengutus rasulnya dengan apa? Bil huda walil haq. Dengan petunjuk dan agama yang benar. Kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Alamah Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala Allah subhanahu yuhmadu ala ni'amihi Allati la tuhsa Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung. Dan ini perkara yang tidak bisa kita pungkiri ya Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah telah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian Mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik. Tidak akan mampu untuk menghitungnya. Demikian pula ayat yang lain Allah menetapkan bahwasanya semua apa yang ada pada diri kita dari kenikmatan itu asalnya dari Allah. Fama bikum min ni'matin Allah. Tidak ada yang ada pada kalian satu pun dari kenikmatan melainkan dari Allah. Sehingga nikmat yang begitu banyak ini Alhamdulillah, mewajibkan kita untuk memuji Allah Azza wa Jal dan mensyukurinya. Wa min ajalli hadhihi ni'am an arsala ay ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara seagung-agung nikmat ini adalah diutusnya Rasulnya Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad Allah Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kepada kaum mukminin. Ketika Allah utus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka. In ba'atha fihim min anfusihim yatu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dan mengajari kepadanya ayat-ayat dan hikmah. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan nikmat yang agung ikhwanidin. Sehingga dengannya kita semua bisa mengenal kebenaran. Lalu apa makna Rasul yang dimaksud di sini? Wal Rasul lughatan ma bi Ar-Rasul maknanya secara bahasa adalah man bu'itha bi Seseorang yang diutus dengan suatu risalah suatu surat ini secara bahasa jadi Rasul utusan jadi dia diutus untuk menyampaikan suatu surat ini risalah secara bahasa dan dari pengertian secara bahasa ini kita katakan bahwasanya Rasulullah utusan Allah adalah seseorang yang diutus kepada manusia untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Sehingga pengertiannya secara syar'i dikatakan di sini wa syar'an huwa insanun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Secara syar'i yaitu seorang manusia laki-laki. Ini syaratnya yang fillah. Berarti tidak ada di sana rasul dari kalangan jin. Semua rasul itu dari kalangan manusia. Dakarun laki-laki. Tidak ada di sana seorang rasul dari kalangan perempuan. Sehingga batin perkataan orang yang mengatakan bahwasanya Maryam ibu Nabi Allah Isa Alaihi Salam seorang rasul ini tidak. Demikian pula Imrah atau Imran, istrinya Imran atau istrinya Fir'aun. Mereka bukanlah para rasul, akan tapi mereka adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita salihah. Karena rasul tidak akan mungkin disandang oleh seorang wanita. Uhiya ilaihi bi syar'in yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat. Jadi kalau ada seseorang manusia laki-laki walaupun soleh, walaupun dia ahli ibadah, tapi tidak diwahyukan kepadanya suatu syariat bukan kategori rasul. Wa umira dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Ini empat poin yang harus ada pada pengertian Rasul ikhwanifillah. Bahwasanya Rasul adalah insan dakarun manusia dari kalangan laki-laki wahiyya ilaihi bi syar'in yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat wa umira bitablighihi dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan para ulama rahimahumullah taala membicarakan dalam pembahasan ini apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Karena di sana ada istilah Nabi dan di sana ada istilah Rasul. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama dalam masalah ini, Alhamdulillah, kita dapati mereka berselisih dengan perselisihan yang tidak sedikit tentang apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi adalah seorang manusia laki-laki yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul bedanya diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan ini pengertian yang masyhur yang kita dapati di sekolah-sekolah dalam pendidikan agama mereka. Dan katanya bahwasanya perbedaan ini perbedaan yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu, menurunkan suatu syariat kemudian hanya dikhususkan pada seorang saja. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dan pengertian tersebut memberikan konsekuensi bahwasanya nabi ini diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu Padahal menyembunyikan ilmu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Kalau seorang ulama saja yang jauh derajatnya di bawah para nabi, mereka diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, terlebih lagi para nabi. Lalu apa pengertian yang terbaik dalam masalah ini atau perbedaan yang terbaik dalam masalah ini? Wallahu taala alam ikhwanifillah Bahwasanya perbedaan yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini yang paling mendekati kebenaran yaitu bahwasanya nabi mereka ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yakni diwahyukan kepada mereka dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada ummah akan tapi syariat ini ya, meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya, bukan syariat yang baru. Sedangkan Rasul adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu kepadanya dan diberi syariat yang baru untuk disampaikan kepada manusia. Tayyib. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul yang mendekati kebenaran. Bahwasanya Rasul diwahyukan kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia dengan syariat yang baru. Sedangkan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya yang membenarkan dan menguatkan syariat dari Rasul sebelumnya. Ini perbedaannya antara Nabi dan Rasul sebagaimana ditetapkan oleh Al-Alama al bani rahimahullah taala dalam as-silsilah as-sahihah. dan pembahasan mengenai akidah di sunnah di jamaah tentang Nabi dan Rasul. Insya Allah pada tempatnya tersendiri Ikhwanifillah ini hanya sekilas untuk mengetahui makna ar-rasul yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu yang dalam mukadimah beliau. Adapun makna al-huda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengannya Dikatakan di sini bil huda ai al ilmin nafi. Wa huwa kullu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al akhbarat as-sadiqah wal awamiri wan nawahi. Wa sa'ir syara'i'in nafi'ah. Inilah yang dimaksud dengan al huda. Ai al ilmin nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya? Wa huwa kullu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Baik itu berupa khabar-khabar yang benar maupun perintah-perintah maupun larangan-larangan dan semua syariat yang bermanfaat bagi manusia. Inilah al-huda. Petunjuk yang berupa ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hidayah dalam syariat ini Afanifillah terbagi menjadi dua. Sebagaimana dikatakan di sini wal huda Hidayah itu ada dua macam. An-naw'ul awwal hudan bi makna dalalati wal bayan. Hidayah yang bermakna adalah wal bayan petunjuk dan penjelasan. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara hidayah yang bermakna seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun orang orang Samud maka kami telah memberikan petunjuk kepada mereka fahadainahum. Jadi Makna hidayah di sini adalah petunjuk dan penjelasan, bukan hidayah itu taufik. Diberi petunjuk, diberi penjelasan, akan tapi mereka lebih mencintai untuk buta dari penjelasan tersebut, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Wahada yakumu bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidayah jenis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang menegakkannya. Demikian pula orang-orang yang menjadi pewarisnya dari para ulama dan para dai Allah yang menyampaikan penjelasan dan kebenaran kepada manusia. Kama fi qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya wahai Muhammad memberikan hidayah, yakni memberikan apa? petunjuk, memberikan penjelasan kepada jalan yang lurus. Anau nawu jenis yang kedua, hudan bermakna taufik wal ilham. Hidayah yang bermakna taufik dan ilham. Wahada huwa manfiyu manfiyyu 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah jenis inilah yang ditiadakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqdiru alaihi illallah dan tidak mampu untuk bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Dan hidayah yang ditiadakan dari Rasulullah ini maksudnya hidayah taufik. Jangan sampai kita rancu dalam mensinkronkan dua ayat karena dalam ayat yang lain Allah katakan bahwasanya Rasulullah memberi hidayah. Dan dalam ayat ini dikatakan Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Akan tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maksudnya yang ditetapkan bagi Rasulullah adalah hidayah yang maknanya penjelasan dan petunjuk ya keterangan-keterangan jalan yang benar. Menerangkan ya, menjelaskan bahwasanya ini jalan yang benar, ini jalan yang buruk. Ini makna hidayah yang ditetapkan untuk Rasulullah. ada pun hidayah yang ditiadakan dari Rasulullah yaitu hidayah yang maknanya apa? At-taufiq dan ilham. Tayyib. Barakallahu fiikum. Ingat-ingat faidah ini naktafi bihada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la